surah Ar-Rum, surah Ar-Rum diawali dari ayat 1 sampai 53. Allah untuk hari Kamis besok adalah surah Ar-Rum ayat 54 hingga ayat 60. Ayat 54 hingga ayat 60 surah Ar-Rum. Kemudian diteruskan dengan surah Luqman ayat 1 sampai 34. Ayat Luqman ya, eh, surah Luqman ayat 1 sampai 34. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta Seperti biasa hari Rabu dan Kamis kita dalam indeks Quran Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks lengkap 4 buku Bisa dilihat halaman 15 ya Di halaman 15 eh, topik kita tentang huruf H haji masih ya Karena eh, berbenturan berbarengan sebentar lagi adalah ibadah haji ya Ini ada di halaman 15 Kemudian untuk ibu dan bapak yang memiliki terjemah perkata itu di halaman 5 ya dari kiri eh, dari kiri buka indeks Qurannya juga ada di sana tentang haji ya. Jadi silahkan mana aja sama inti-intinya ya. Hanya ada beberapa topik yang sedikit eh, berbeda tapi ayat-ayatnya sama. Jadi eh, tentang haji topik kita kemarin sudah membahas suratul Baqarah ya untuk pagi ini kita akan membahas ayat kelima. Ayat kelima, maaf, surah kelima, ayat satu dan dua. Namun sebelumnya, eh, tahsinnya kami teruskan sedikit mengulang yang kemarin. Nih Pak Hasim, kita ulang lagi karena rekaman di rumah. Ternyata kemarin agak kurang begitu bagus. Kita ulang dari ayat 261. Ini untuk ibu dan bapak yang ingin belajar melalui CD melalui kaset, melalui PCD di rumah belajar berulang silahkan. <laughs> Ya, itu cukup efektif, cukup berhasil. Kalaupun belum berhasil, ya datang ke taklim baik ke Depok atau ke rumah yatim Sabtu dan Ahad. Silahkan atau seperti hari ini saya di Bidakara barangkali di rukiah dulu ya. Ada rukiah perorangan, ada rukiah massal sambil belajar. Insyaallah tadi malam juga ibu-ibu merasakan ya Ya, ada yang rematik, ada yang sakit, ada yang banyak permasalahan. InsyaAllah. Dengan yakin kepada Allah. Karena Quran ini syifa'un. Ya, Quran ini juga hudan. Baik, di ayat 261 ya kita ulang kembali.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 Kita masih mengulang yang kemarin. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليها تراب فأصابه وابل تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Ayat 265 ini topiknya masih tentang infak ya. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم Fa'ilam idhar, ya tuh, enaknya Quran berwarna. Coba buktikan. Setiap yang oranye yang merah, ya kuning ya, kuning gitu. nggak dibaca. Setiap yang merah, kol-kolah. Setiap yang hijau, ditahan. Fa'il, fa'ilam. Tuh, nunnya jangan dibaca. Fa'ilam, idgum bila guna kan, nun nanti ketemu lam. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب وأعناب تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريته ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Sadaqallahul azim. Itu ya. Ini tahsinnya. Kita ingin menyelesaikan ya. Mudah-mudahan bisa tamat 30 juz ya bacaan kita. 266. Eh, dan ini bisa diulang gitu. Itulah canggihnya teknologi ya. Eh, dulu menyaksikan bagaimana Allah bisa menghisap kita, bisa menghitung amal-amal kita. Nah ini dengan kecanggihan komputer, data tahun berapa masih bisa tetap eh, terjaga kan gitu di hard disk. Itu baru tahun sekarang ya. 5 atau 6 tahun mendatang komputernya lebih canggih lagi. Baik Ibu dan Bapak yang sudah memiliki uh, tema indeksnya ini Bu Erni untuk tajwidnya kita tunda ya untuk hari Rabu Kamis karena kita ke indeks uh, di indeks jilid ketiga bisa itu ada di topiknya halaman 15 tentang huruf H haji ya itu ada surah Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Maidah atau terus ke bawah atau ibu dan bapak yang sudah memiliki terjemah perkata ini juga di indeksnya ada juga ya ini kemarin karena kita terlanjur memakai indeks yang terjemah perkata kita masih meneruskan pasal haji dan umroh kewajiban haji dan adab-adabnya kita memasuki surah kelima ini surah kelima ya ayat 1 dan 2 surah kelima Ini tret 7 kita ya pelan-pelan ya nah surah kelima tuh sudah langsung ketemu kan mudahnya Quran kita ini ya ini halaman ke 106. Sama yang berwarna atau yang terjemah perkata halamannya sama. Itu. Saya ketemu ya. Tentang haji ini. Tentang uh, ini ada di ayat 1 dan 2. Sudah ketemu ya. Kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا, ولا القلائد ولا آه البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا Ada mim kecil dia mutlak berhenti. Wa ta'awanu eh, tentang tolong menolong nih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب itu ayat ya itu ini nah kita lihat ya terjemahnya ya surah Al-Maidah surah kelima wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji Kenapa janji-janji? Ini catatan kakinya di bawah ada. 252. Janji di sini adalah janji setiap hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Janji kepada Allah kita kan akan beriman, bertakwa kepada Allah. Janji kepada manusia juga gitu. al waadud Janji itu adalah hutang. Nah ini. Jadi kalau janji ditepati. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Haji atau umroh ini ya, ada topiknya ya. Dulu, sekarang nggak berburu ya di sananya ya. Dulu kan namanya juga uh, hutan luas, ya, tandus gitu. Sekarang mah sudah Masya Allah ya, eh, rumput hijau, eh, tanaman hijau sudah apa tumbuh di sana. Ini karena teknologi semua ya. Nah, ini. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh berihram di sini ya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. Kita lihat ya terjemah perkataannya ini Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuha wahai alladzina kalau ada menemukan alladzina nanti ada juga beberapa keinginan Pak ingin belajar e, menafsir Al-Qur'an. Kita lantik ya. Insyaallah setelah program dasar hari Sabtu Minggu kita program untuk e, bisa menerjemah Quran melalui metode ada metode Granada, metode Bayani, metode Kraft ya banyak tuh ya ada empat metode. Kita coba nanti ya bisa biar bisa menterjemah secara langsung dikit-dikit. Pokoknya kalau menemukan alladzina itu orang-orang yang amanu itu wau alifnya itu mereka ya. Jadi mereka beriman. Ini fi'il jama, fi'il madi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Aufu penuhilah oleh kalian. Mana yang menyatakan kalian wau alif itu jamaknya? Bil uqud bi dengan al uqud akan janji-janji atau pada janji-janji. Tepatilah orang-orang yang beriman. Kalau kamu berjanji, tepati. Nah, dihalalkan lakum bagi kalian bahimah binatang. Binatang mana? Al-an'am ternak. Illa ma yutla kecuali apa yang dibacakan. Alaikum atas kalian Ghair, bukan atau tidak muhil yang tidak menghalalkan. Mana asaid berburu wa antum dan sedang atau kalian tumnya itu kalian tuh ya. Anta antuma antum wa antum sedang kalian hurum, sedang berihram, sedang berhaji. <laughs> Ya iyalah orang dari sini dari Indonesia jauh-jauh ongkos 35 juta ke sana berburu. Iya, sekarang ya dulu kan dulu ini kan eh, ceritanya Quran itu mencakup dari dulu sampai sekarang. Mungkin aja sekarang berburunya bukan berburu binatang, nah, berburu uang ya. Ada kan yang dari sini jualan ke sana. Selama uh, haji dan umrohnya selesai hukum eh, ya rukun dan syaratnya tidak ada masalah, tapi tidak jadi tujuan itu ya. Banyak kan yang seperti itu. Sambil mencari <clears throat> apa uh, kebutuhan yang lain. Tapi tetap niatnya berhaji kan ada seperti itu. Karena memang biasanya yang seperti itu adalah udah haji dua tiga kali ya. Itu. Nah, allaha sesungguhnya Allah yahkumu. Dia tetapkan hukum mayurid. Kalau ada ma, apa yang yurid dia kehendaki. Ya iyalah. Itu kan kita punya rumah ya kita yang punya aturan. Allah pun seperti itu. Allah punya aturan. Apa yang Allah kehendaki seperti itu. Tapi semuanya aturannya tidak memberatkan. Coba aja. Ya, tidak ada yang aturan Allah itu membuat kita repot, sulit tidak. Ada solusi pasti ya. Dalam apapun setiap perintah itu pasti ada pengecualian-pengecualian. Sholat itu wajib berdiri. Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, sambil duduk. Nggak mampu, sambil berbaring. Nggak berbaring sambil sambil ngedip. Nah ini. Itu ya, ibadah itu. Tapi tetap tidak tapi mudah tapi tidak dipermudah. Karena ada Kenapa sholat? Saya mah di orang nggak kemana-mana. <laughs> Itu kan. Kok sholatnya tidur? Ya kan boleh. Ih, ada ketentuannya nggak sembarangan. Yang berikutnya ayat kedua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Apa katanya nih? 253. Syiar-syiar kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji. Seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i. Tempat-tempat mengerjakannya seperti Ka'bah, Sofa, ya, So, ya, di ini tulisannya Safa adalah Sofa dan Marwah. Ya ini. Tuh. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, Baitullah ya Baitul Haram ini. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya, Robnya. Ini 257 apa maksudnya? Dimaksud dengan karunianya ialah keuntungan yang diberikan oleh Allah dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan nah keriduan Allah ialah pahala amalan haji. Nah ini. Ya. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Tuh kan, Islam itu seperti itu. Lagi ihram, lagi haji, jangan. Kalau sudah selesai, boleh silahkan. Sama ini, ini kan kiasan. Kalau sudah hajinya selesai, mau jualan, mau dagang, mau ini, silahkan gitu kan. Nah ini. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan, nah ini yang bawahi, Bukan hanya untuk haji, untuk kita juga. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wattakullah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Tuh, mudah kan? Belajar terjemah perkataannya juga mudah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang. Orang-orang yang alladzi orang yang kalau alladzina orang-orang yang. Orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Mana yang menyatakan mereka? Wow alif tuh. Itu jamak ya eh, fi'il madi. Amanu itu ya. Nanti ke fi'il madi kan lampau. Ini ini amanu ya. Mereka beriman. La tuhillu janganlah kalian melanggar syairullah, syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram dan janganlah bu, ya bulan-bulan atau uh, al-haram yang bulan suci ya uh, haram walal hadya dan jangan jangan al hadya binatang kurban walal qalaida dan jangan binatang kurban yang dikalungi ini gitu ya wala amin dan jangan orang-orang mengunjungi al bait rumah al haram rumah haram atau bait baitullah yabtagu mereka mencari fadla karunia Min, min dari Robihim, dari Tuhan mereka. Mana yang menyatakan Tuhan mereka, Robbi, Rob. Ya, sebetulnya tidak cocok diterjemahkan dengan Tuhan. Tapi ini kan per, kita untuk supaya paham aja. Jadi sebaiknya kita tidak mengartikan Rob itu dengan Tuhan. Karena Allah bukan Tuhan. Allah lebih daripada pemelihara, pendidik, Tuhan, penjaga, semuanya. Gitu ya. Jadi kalau ada Robihim sebaiknya diartikannya Rob aja. Him mereka. Rob mereka. warid wana dan keridoan. Wa idha halaltum dan apabila kalian telah selesai melaksanakan haji ya, umrah atau eh, ihram indah haji ya, haji atau umrah ini fastadu maka berburuklah kalian. Boleh berburu setelah selesai hajinya, umrahnya. Wala yajrimannakum dan janganlah sekali-kali membuat uh, kalian berdosa. Yajrimannakum tuh syana'an kebencian kaum suatu kaum anfaddukum eh, bahwa mereka menghalangi kalian anil masjidil haram dari masjidil haram. Untuk apa? Anta anta tadu bahwa kalian eh, melewati batas atau ber, me, me, berbuat aniaya. Ingat, wa ta'awanu dan tolong menolonglah kalian alal birri atas atau dalam kebaikan wat takwa dan takwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu dan janganlah kalian saling membantu, tolong menolong alal ismi atas atau dalam perbuatan dosa wal udwan dan permusuhan. Itu kan sekarang ini mulai mudah tersulut gara-gara satu diganggu oleh masyarakat lain, warga lain Ikut akhirnya tawuran sekampung. Saling bakar-bakar yang rugi siapa? Kalau rumahnya sudah hancur, kasihan sekarang ya. Mudah tersulut. Padahal dulu Indonesia itu terkenal ramah tamah budi pekertinya. Tapi sekarang mudah tersulut apa? Apakah karena memang kemiskinan di negeri ini? Rasulullah mengingatkan, kadal fakru ayyakuna kufran. Memang seperti itu ya. Kepakiran, ketidakadaan kadang-kadang membuat orang jadi kufur, jadi gelap mata. Nah ini. Makanya konsep ekonomi ini ekonomi perlu di, diperbaharui, perlu dibentuk, perlu dibina ekonomi yang betul-betul islami. Nah ini tugas ekonomi ya muslim silahkan itu ya pada bagian masing-masing. Jadi ceramah, ngaji, bagus. Tapi perutnya juga diisi. Nah untuk ini uh, harus ada ber, berpikir bagaimana caranya untuk ekonomi Islam ini. Ekonomi Islami ya. Itu perbankan-perbankan yang Islami seperti apa nanti kita kaji ya dalam bab perbankan dan dalam bab ekonomi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya nih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah syadid sangat keras al-iqab siksaannya. Itu ya. Sudah jelas ya? Nah, ini. Nanti kalau belum jelas ibu dan bapak uh, untuk duluan silahkan beli uh, mulai nyicil uh, terjemah tafsirnya Ibnu Kasir ya. Di dalil Quran atau Al-Misbah atau segalanya. Banyak ya tafsir-tafsir sekarang. Dan mudah itu dibaca dicernanya. Gitu ya. Tinggal kemauan. Oh saya mah mau kitab kuningnya. Ya mah enggak kalau mampu mah silahkan. Tapi kalau enggak mampu terus enggak baca Quran kan sayang. Itu. Kemudian tentang haji dan umroh ini masih di surah kelima. ya Surah Al-Maidah ayat 94 hingga ayat 95. Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks jilid ketiga itu ada di halaman 15. Kalau diterjemah perkata, Qur'annya ada di halaman 5. Dari kiri tapi ya, halamannya halaman Laten. Kan oh, halaman Arabnya dari kanan ya, tulisan Arab. <clears throat> nah ini. Halaman e, berapa nih? Ayat 94 ya. Pelan-pelan ya saya buka. Masih di surah kelima. Tuh, pelan-pelan ya. Surah kelima. Surah Al-Ma'idah ya, hidangan. Ini Al-Ma'idah ke ayat kelima ya. Ini surah Al-Maidah ayat ke-94 ya. Sudah ketemu Ibu? Hmm, 94 ya, halaman ke-123. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah punya Quran terjemah perkata atau berwarna tinggal buka halaman. Kalau terjemah perkata adalah kita fokuskan untuk Ibu dan Bapak ingin lancar membaca. Kalau sudah lancar membaca untuk apa? Untuk baca dapat pahala betul. Apakah hanya ingin membaca aja? Kan tidak kita ingin memahami Al-Quran, ingin bisa belajar, ingin maknanya apa sih yang kita baca. Nah, melalui terjemah perkata dan terjemah Departemen Agama. Jadi di Quran terjemah perkata ini ada terjemah perkata, ada, ada terjemahnya juga. Terjemah melalui uh, sesuai dengan Departemen Agama. Jadi 30 juz ya, bukan 1 juz. 30 juz, jadi untuk belajar indeks lebih mudah. Ketimbang yang satuan. Kalau belajar per juz, inayah itu lebih enak tapi kalau ini, yang ini lebih enak untuk kita belajar indeks. Sudah ketemu ya ayat 94. Surah kelima, surah Al-Ma'idah. Mhm. Sudah ya? أعوذ بالله من الشيطان Ya... Ya. أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ايه ايه ayat 94. surah kelima masih surah Al-Maidah. Hingga ayat 95 ya, 94 95. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام طعام nggak ada tanwinnya di sini ya ta'a dari au au كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام Kita lihat ya terjemah perkataannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang amanu mereka beriman. La yabluwannakum sesungguhnya akan menguji kalian. Siapa yang akan menguji kalian? Allah, Allah. Bisyai dengan sesuatu minasaid dari binatang buruan. Tanaluhu kalian perolehnya aidikum dengan tangan kalian. hukum dan tombak kalian. Liya'lama karena ingin tahu siapa? Liya'lama Allah. mudob-mudob ilih. Karena ingin tahu Allah man siapa yang khofuhu takut kepadanya. Bil ghaib dengan yang gaib, dengan yang tidak terlihat. Famani atada maka barang siapa melanggar batas ba'da zalika dengan demikian itu falahu maka baginya ada azabun alim, ada azab, ada siksa yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la taqtulu janganlah kalian membunuh as-saida binatang buruan. Ini jadi maf'ul as-saida. Wa antum dan sedang kalian hurum sedang sedang berihram. Waman dan siapa yang kotalahu membunuhnya minkum di antara kalian muta'ammidan dengan sengaja pajaza maka balasannya mislu kotal seperti apa yang ia bunuh minan na'am dari binatang ternak. Yahkum memutuskan hukum bihi dengannya. Zawa dua orang yang punya adalin keadilan. Jadi ada ada hakim tuh. Jadi selalu Islam coba dari dulu ini 14 abad yang lalu sudah ada perundang-undangan. Kalau kamu minjem minjam meminjam utang-utang ditulis. Kalau kamu menemukan suatu permasalahan ditegakkan dengan hakim yang adil. Jadi ada, jadi ada tuh segala sesuatu. tuh Islam sudah menetapkan dari dulu tentang per, perundangan peradilan itu ya. Bahkan kata Nabi, kalau anakku Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Ini. Zawa adlin, dua orang yang punya keadilan. Minkum antara kalian. Hadiah sebagai kurban. Balil, sampai atau di bawah al-ka'bah ka'bah. Au kafarah atau sebagai tebusan. To'am kiparat ya. To'am memberi makan masakin orang-orang miskin. Au adalu au adl atau mengganti zalik demikian itu. Kalau tidak bisa menyembeli hadiyu, nah, dengan siam, siam eh, berpuasa. ruko supaya ia merasakan wabala akibat buruk amrihi urusan atau pekerjaannya. Jadi ini ada selalu ada sanksinya. Karena kamu berbuat seperti itu maka diberi sanksi. Kamu harus menyembeli atau kamu harus puasa supaya merasakan dampak negatif daripada dari apa yang dia lakukan. Allah telah memaafkan Allah amma tentang an dan ma ya. An dari ma apa jadi tentang apa yang gitu mengal. Asalnya dari an dan ma amma ya saat kan ini. Amma tentang apa yang salaf telah lalu. Wa man ada dan barang siapa ada kembali fayantakimullah maka akan menyiksa Allah minhu kepadanya. Itu ya. Wallah dan Allah aziz maha perkasa zuntikom mempunyai intikom hak menyiksa. Kita lihat terjemah e, bebasnya ya, terjemahan Departemen Agama di sebelahnya ini lengkap. Jadi saya bilang kalau tidak pinter nggak mungkin pasti pinter. Nggak jelas dari sini kita lihat tafsirnya. Jadi nggak usah nanya orang-orang. Kan itu juga ahli tafsir juga daripada kita ngaji ya ngaji nguping. Ini kan bukan ngaji nguping, ngaji pinter gitu ya. Karena kita tahu ini dalilnya, ini landasannya. Nih, ayat 94. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tang dengan tangan dan tombakmu agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Itu dahulu ya banyak binatang buruan, banyak ujian. Sekarang ini kan bisa saja diterjemahkan secara tidak secara letterlet ya, secara tidak tersirat tapi tersurat. Ya banyak buruan yang lagi haji itu kan eh, mudah ya rezeki apa menangkap hal, menangkap rezeki dan segalanya. Hati-hati kalau ingin berhaji ya haji, jangan dagang, jangan jualan. Setelah itu baru gitu. Ini kan uh, itu ya makna makna uh, luasnya. Ini ayat 95-nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Apa nih ya? uh, footnote-nya, catatan kakinya ada kita lihat ya. 290. Hewan buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing buas. Dalam suatu riwayat termasuk juga ular. Ini kecuali itu diperkenankan gitu ya. Jadi hewan-hewan yang ada mengganggu. Nah ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan. Kecuali yang tadi itu. Tikusnya itu mengganggu ular kayak gitu. Ketika kamu sedang berikram atau haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah, nih kalau membunuh binatang itu ya, dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang diburuhnya. Kalau membunuh eh, apa eh, binatang sapi ya kayak sapi, unta ya kayak unta, kambing ya kerbau gitu kan. Kerbau nggak ada di sana ya. Nah ini yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah. Ini apa yang dibawa ke Ka'bah. Ada catatan kakinya yang dibawa sampai ke daerah haram untuk disembeli di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Itu. Ya. Nah, ini Kaf, uh, itu sebagai kafarat atau kafarat kifarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang miskin. Tuh 292. Sepadan dengan harga hewan ternak itu mengganti hewan yang dibunuh itu. Nah ini. Atau kifarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Puasa yang jumlah harinya sebanyak mod yang diberikan kepada fakir miskin. Seharga hewan yang dibunuh dengan catatan seorang fakir miskin mendapat satu mod lebih kurang 6,5 ons itu ya satu mud itu. Nah ini. Atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Supaya apa? Agar ia dia merasakan. Nah ini itu. Jadi kalau orang mencuri dipotong tangannya, orang membunuh di, dibunuh lagi kan ada tapi ada aturannya. Orang yang berzina dicambuk yang belum nikah, yang sudah nikah dirajam itu semuanya supaya merasakan ini agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Karena kita tidak ada sanksi, akhirnya kan semaunya. Itu ya. Jadi Islam itu aturan itu baru kuat, baru kokoh kalau ada ada sanksinya. Kalau sanksinya cuma di kertas ya udahlah korupsi bareng-bareng kan gitu kan. Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Ini maksudnya apa? Membunuh hewan sebelum turun ayat yang mengharamkan ini. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Masya Allah. Kita kan paham, oh itu ya. Selama ini kita baca-baca aja. Itu pun kita pengertiannya masih ngambang, belum sempurna. Nah ini kan kayu manis ini ajang untuk membuka hidayah. Iya, dengan demikian, oh iya ya, masya Allah selama ini saya bertahun-tahun kemana aja, Quran dibaca dibaca aja, tapi nggak ngerti apa yang saya baca. Dari situ, apa ya pengertian yang tadi? Mulailah ke toko buku, mulailah beli tafsir, nyicil-nyicil tafsir Ibnu Kasir dulu. Uh, tafsir Ibnu Kasir kan ada yang satuan. Jadi 30 juz itu sampai saya ada, ada berapa berapa kitab itu ya ada yang jadi empat, ada gitu yang ringkas. Mana aja. Ada tafsir eh, Pak Quraisyihab itu ya, eksklusif itu ya. Nah, saya belinya catuan cicil-nyicil aja dulu. Itu kalau beli sekalian juga boleh lah. Itu silahkan gitu kok itu. Ya. Nah ini, itu tentang haji ya. Nah, kemudian ibu Eh, mungkin yang bapak ibu yang akan berangkat, berangkat haji ada yang tanggal 12 sudah mulai berangkat ya selamat menjalankan ibadah haji ya semoga diberikan kemudahan kelancaran pulang kembali haji menjadi haji yang mabrur karena tidak ada pahala yang layak bagi orang yang haji selain diampuni ya dosa-dosanya seperti orang yang baru lahir masyaallah ya dan pahalanya adalah jannah surga jannatul firdaus masyaallah Ibu dan Bapak untuk besok bisa dicatat ya. Ini ada juga di surah ke-9. Kita besok ya surah Taubah ayat 19. Eh, buka-buka ya. Surah ke-22 ayat 25 sampai 37. Kemudian yang kedua tentang Mak Makkah Al-Mukarramah. Kita kan belum banyak tahu, coba aja. Eh, kita merasa suka sama rasa sok tahu gitu. Padahal kita belum tahu coba deh ada sudah tahu sih, cuman kita dulu gajinya nguping. Ini kita tahu, oh dari situ ngambilnya gitu kan. Nah, ibu yang sudah punya indeks Quran di halaman 15 ya. Teruskan. Ngaji ini kan saya jam 6 nih selesai. Ibu teruskan, jangan jangan berhenti ya membuka Quran. Uh, Qurannya Arabnya nggak usah dibaca dulu lah ya. Eh, terlalu berat kalau kalau belajar sendiri baca Qurannya, baca terjemahnya. Terjemahnya aja dulu. Nanti baca Qur'annya pas waktu habis zuhur, habis asar itu Jadi jangan double. Ya, kalau yang baru belajar agak pusing, mumet gitu ya. Tapi kalau sudah biasa enggak. itunya ya, kita teruskan besok eh, ayat surah ke-9, surah Taubah ayat 19 ya. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu, ada umur kita semuanya. Dan untuk murotal besok surah Ar-Rum ayat 54 hingga ayat 60. Kemudian diteruskan surah Luqman ayat 1 sampai 34. Silakan ibu dan bapak untuk jadi pintar, miliki indeksnya, miliki Quran berwarnanya, ter, Quran terjemah perkata. Ini enak sekali ya, 30 juz. InsyaAllah kita akan menjadi pintar, diberikan hidayah karena kita belajar terus. Kita patut iri kepada dua orang. Dua orang dua orang yang diberi rezeki, kemudian dia berbagi. Diberi ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan berbagi ilmunya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti sebentar siang ada pengajian di Bidakara, Bidakarna di Masjid Ulil Albab. Terbuka untuk umum, Ba'da Salat Zuhur. Silahkan ya. Terima kasih untuk semuanya. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.